Pak Amin, silakan ya Pak. Selamat siang. Siang, silakan Pak. Menurut saya ya, eh, pengusaha Indonesia tuh dari dulu sudah desa, eh, sering dibina bobo tuh Jadi cengeng, jadi jago kandang, dikit-dikit mau untung gede. Contoh di China, barang dia murah bisa jual sini. Emang perusahaan di China dia nggak punya modal. Dia punya tenaga kerja semua makanan enak. Saya sudah lama di China, dagang, saya tahu. Ya itulah akibatnya. Jadi pengusaha Indonesia dikit-dikit tuh ngancem-ngancem nggak mikirin rakyat ya sekian terima kasih ya baik Pak Jaya silakan ya selamat siang siang silakan Pak uh, mungkin ya kalau orang-orang pejabat mungkin nggak tahu ya kalau persaingan itu dari beberapa perusahaan tapi jenis bidang ya mungkin ada beberapa pemain di sana mungkin tiga puluh perusahaan dua puluh perusahaan atau lima puluh ya tetapi eh, yang bisa hidup itu hanya beberapa mungkin nomor satu, dua, tiga, empat ya selain lain sisanya itu setengah mati ya benar-benar setengah mati mereka itu jadi ada untuk nutup aja yang mungkin ya eh, repotnya setengah mati apalagi karyawan kalau sudah sepi ya kita misalnya bisnis sudah sepi ya nganggur gitu itu macam-macam loh aneh-aneh susah diatur ya kita mau susah diatur ya kadang diajak untuk begitu nggak bisa diajak untuk maju diajak untuk bersama-sama gimana ya susah gitu terus pejabatnya di Indonesia juga ngerecokin eh, susahnya apa ya mereka taunya kan duit ya jadi uh, diantem duit aja. Pokoknya dia harus dapat penghasilan pejabatnya itu. Tidak tahu eh, begitu susahnya mereka masuk ke dalam market ya. Ya baik Pak Jaya, terima kasih kami sudah menangkap maksud Anda. Pak Wanto silakan. Selamat siang. Siang silakan Pak. Ini yang perlu kita perhatikan memang kita tidak keberatan dengan upah yang mahal. Tapi produktivitas itulah memang harus dia itu ditingkatkan kalau di sini diburu, kalau bisa tiduran dia mau dibayar gitu loh. Inilah kacaunya gitu loh. Buru itu memang kadang-kadang serba salah ya. Kita itu memang di sini itu maunya dibayar mahal tapi tidak mau bekerja gitu loh. Makasih. Ya baik. Pak Andre silakan Pak. Ya eh, kalau di China itu kan eh, mentalnya udah terlatih ya. Di sini mentalnya belum terlatih jadi jangan samakan Indonesia dengan China lah. China itu udah berhasil memberantas korupsi ketika tahun 2002 aja mereka udah berani memberantas korupsi. Ya jadi uh, ya di sini uh, pembenahan dulu lah semuanya itu korupsi kita harus berhasil dulu kita berantas baru minta nurut China, jangan benda-benda nurut China begini, kita harus ikut luar negeri. Benahi dulu dalam negeri, dalam negeri aja belum beres kok, bro. Pasti, Pak. Ya, Pak Ian, silakan, Pak. Satu penelpon terakhir dari Pak Ian, silakan, Pak. Ya, selamat siang. Ya, siang. Uh, saya berpendapat begini, artinya dengan upah seperti ini, sebenarnya kan eh, ada banyak perusahaan kecil yang nggak bisa menggaji lagi karyawan-karyawannya hari. Saya sendiri misalnya kalau punya perusahaan yang nggak berani menggaji loh, karena belum tentu keuntungannya eh, bisa menutup. Nah, nah ini ini saya nggak ngerti cara pemerintah melakukan hal seperti ini ya. Terima kasih. Aryo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan, Bapak. Iya, menurut saya ini anu, naiknya itu terlalu gede, Bu. Itu terlalu berbahaya. Eh, soalnya pasti diikutin oleh ini buru-buru untuk daerah wilayah yang lain. Jadi kalau itu di apa diturutin istilahnya itu sangat ini sangat eh, apa ke perusahaan itu pasti sangat merugikan. Soalnya nanti dampaknya akhirnya ke inflasi juga. Mm-hmm. Soalnya kan ini kalau terlalu banyak sekarang misalnya nuntut 40 persen. Nanti tahun depan nuntut 40 persen lagi. Nah, hmm. tiap tahun 40 persen. Kan kayaknya sangat berat lah ini. Ya, ya terima kasih. Terima kasih kembali Pak Aryo. Masih saya tunggu lagi untuk penelpon yang lain. Sama namanya Pak Aryo tapi berbeda. Selamat sore Pak Aryo. Selamat sore Bu. Baik, silakan Bapak. Ya saya setuju sekali karena dari kemarin yang bicara hak situ, hak sini, hak mana. Kalau saya lihat Bu, seperti contoh dalam industri misalnya dalam wiring harness. Uh mhm anu tenaga kerja satu orang itu bisa bikin berapa set satu hari. Itu sangat berpengaruh dengan tingkat income perusahaan juga berapa perusahaan bisa bayar untuk eh, pegawainya. Kedua juga misalnya dalam industri konstruksi, itu kalau kita pergi ke luar negeri, kalau kita lihat anu orang bangun rumah bu, itu seperti contohnya di Australia aja atau di negara mana bu ya, itu rumah ukuran 500-600 meter itu yang kerja paling burunya tuh lima paling banyak sepuluh orang <laughs> Indonesia lima sepuluh orang tua lima tahun baru selesai kali bu mesti ditaruh mungkin puluhan orang mungkin lima lima puluh enam puluh nggak tahu saya ya berapa nah cuman kalau seperti itu yang dituntut adalah buruh minta standar gaji sekian cuman tidak ada skill yang mendasar untuk perhitungan untuk perusahaan juga untuk penghasilannya tanpa ada pakem remnya bahwasanya kalau ini tidak performance bahwasanya perusahaan bisa terminit, bisa untuk menyetop. Ini bahwasanya kondisi begini-gini, ya nggak jalan Bu. Yang ada bakal dua-duanya lus、hmm. Dari perusahaan ambruk, dari buruh juga kehilangan kerjaan. Ini kayaknya pemerintah mencari aman, masing-masing ini ber bermain Bu. Karena dari segi buruh, wah aji mumpung gerakin orang nih saya yang mimpin dapat fasilitas apa nantinya berarti buruh ini. Mungkin bukan saya pribadi nih Bu ya. Mhm. Sedangkan dari pihak pemerintah sih, oh saya penting untuk kemannya saya. Pemerintah anu yang lebih inti lagi, pemerintah pusat. Sama juga, oh ini saya punya grup untuk digerakkan untuk nanti penilaian saya apa. Nah tolong kita jangan ngomong gini, ini nasib orang masalahnya. Baik. Kita nggak boleh permainkan ini nasib guru, nasib perusahaan, atau siapa. Ini kan semua untuk nasib semua orang. Halo. Pak, Pak Antoni silakan komentar Anda. Ya, yang dari LIP itu sangat tepat berdasarkan produktivitas dari tenaga pekerja. Nah, dari dia bisa satu. Lalu kan ini yang bikin-bikin supaya minta naik yang kan apa tinggi-tinggi ini kan siapa itu? Kan dari KSI Vital atau siapa yang namanya itu ya? kita mesti lihat kurikulum putihnya yang dia itu apa, pekerjaan dia sebelumnya apa, dan dia gerakan buruh begitu banyak. So nanti akhirnya ujung-ujungnya buruh sendiri yang rugi itu. Rugi kenapa? Nanti itu pabrik-pabrik akan tutup atau efisiensi perangin pekerjaan. So yang rugi mereka. Tapi kalau yang bicara itu, enggak, mereka sih ongkong nggak kaki, nggak ada masalah karena support dari LSM-LSM itu. LSM dapat titik dari mana? Dari orang-orang yang di luar kan. Bagi mereka enak, tapi karyawan atau buruh itu yang susah nantinya. Itu mereka yang harus di sana. Kalau saya misalnya saya punya duit, saya akan investasi. Lebih baik saya apa? Saya import. Import apa? Import barang yang sama seperti produk yang sama kualitasnya lagi. Jadi aku siapa? Ya buru-buru Indonesia lagi hmm, nantinya. betul. Terima kasih. Pak Antoni, saya sudah terima waktu Anda juga. Terima kasih banyak. Satu penelpon terakhir ya dengan Pak Eka. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Silakan Saya kira Pemprov berusaha menggeser industri-industri ke daerah pinggiran. Yang gaji 2,2 juta, berarti standar hidup sudah tercukupi. Andai kan dikasih 1, lebih, standar kehidupan tidak akan cukup. Otomatis masalah sosial semakin banyak, daerah kubu juga semakin banyak. Itu aja masih.